الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبد ورسول سيد الأبرار اللهم صل على سيدنا ورسولنا وصفينا وخليلنا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Di mana pada 14 abad yang lalu telah dilahirkan seorang pemimpin dunia sebagai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. di mana kelahiran beliau membawa rahmat bagi kehidupan umat manusia karena beliau telah mampu merubah sikap orang-orang kafir Quraisy dari kehidupan yang kelam menuju ke alam terang benderang seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi umat sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadilah ketimpangan sosial dalam kehidupan mereka. Mereka hidup tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Mereka yang kuat itulah yang menang. Sebaliknya, orang-orang yang lemah, yang miskin, ditindas mati-matian, sehingga tidak bisa hidup layak di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diangkat menjadi rasul. Beliau telah memperjuangkan umat manusia dari kesesatan menuju jalan yang lurus dan sunat Islam yang telah dibawa oleh beliau. Di mana dalam waktu yang relatif singkat hanya 23 tahun dakwah beliau telah meluas di seluruh prasada dunia sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, patut kiranya kita senang biasa mensyukuri rahmat Allah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta selalu berupaya untuk menteladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau merupakan uswatun hasanah kalau kita telah bahwa rahasia kekuatan beliau dalam mencapai satu keberhasilan tiada lain dikarenakan pribadi dan akhlak beliau yang selalu menunjukkan kesempurnaan. Beliau selalu tampil dalam bentuk yang serba paripurna. Penampilan dan perilaku selalu mengagumkan setiap orang. Tutur katanya dengan amal, perbuatan sangat, sangat cocok kalau disebutkan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk sebaik-baik manusia baik dalam bentuk maupun akhlaknya ada beberapa contoh dan sifat beliau misalnya pada waktu berbicara apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La yuhaddisu hadisan illa tabassama. Rasulullah tidak pernah menyampaikan perbicaraan kecuali tersenyum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Pada hadis lain disebutkan karena fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbilun wa tarsilun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbicara selalu berlemah lembut dan Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Tiga itulah di antara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berbicara tidak keras, tidak pernah menyakitkan hati orang lain, tidak pernah menunjukkan kemarahan kecuali atas sesuatu yang hak dan benar. Begitu juga sebaliknya. Beliau selalu berbicara dengan lemah lembut dan menyejukkan hati orang yang mendengarkan sehingga banyak orang yang semula memusuhi beliau akhirnya tunduk dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Tidak seperti pemimpin-pemimpin kita saat ini. Kalau berbicara tidak enak didengar telinga. Tidak pernah menyejukkan hati. Tidak pernah sedap dipandang oleh mata. Karena mereka berbicara tidak dengan hati nurani yang tulus dan ikhlas melainkan dengan emosi yang mengebu-ngebu yang hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan dan bukan untuk kepentingan rakyat banyak itu semua sangat bertentangan dengan moralitas yang telah diteladankan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau saja mereka mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana satu ketika orang Arab bertikai tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Pada waktu itu terjadi perdebatan sengit karena sama-sama mengusulkan agar pemimpinnya kelompoknya sendiri yang meletakkannya. Mengetahui hal semacam itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka meletakkan bersama-sama dengan digelarnya sorban. Dan bulan batu diletakkan di tengah-tengah sorban dan masing-masing pemimpin empat orang memegang ujung korban sehingga empat pemimpin meletakkan secara bersama-sama tidak ada yang dikalahkan tidak ada yang dimenangkan tetapi yang ada kebersamaan persatuan dan kesatuan demikianlah pula kalau tokoh di Indonesia ini rukun dan mau bersama-sama dalam memimpin bangsa ini tidak a priori tidak mencari menanya sendiri dengan beriblat kepada pemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kami yakin rakyat kita akan merasa tentram bangsa dan negara akan merasa aman sehingga kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara secara hormonis hormonis akan dapat diwujudkan secara nyata karena kalau pemimpin-pemimpin kita bertikai secara terus-menerus, maka rakyat akan dibawa akan terkena akibatnya. Karena itu marilah sekalian membantu mereka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa negara kita diberikan petunjuk menuju jalan yang terbaik bagi hidup bangsa dan negara yang kita cintai. Dengan, dengan demikian apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita semua menjadi orang mukmin yang sempurna sebagaimana apa sabda beliau akmalul mu'minin ahsanul khuluqan wa khairukum khairukum limsaijin artinya orang mukmin yang paling sempurna dalam mereka yang paling baik di pekerjaannya dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian malah orang yang ter, yang terbaik terhadap keluarganya, termasuk pemimpin kepada rakyatnya. Dengan demikian jelaslah bagi kita semua bahwa akhlak merupakan salah satu modal dalam kehidupan yang sangat fundamental dalam mewujudkan kehormatan di dalam kehidupan dengan akhlak karimah seseorang dan mampu melakukan terbaik buat dirinya orang lain dan masyarakat serta lingkungannya sehingga akan terbina kehidupan yang damai, rukun dan sejahtera di bawah lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah semua akan terwujud manakala kita semua mau berkaca atau bercermin kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 20. Apa firman Allah laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhirah wa Allah katsiran sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan yang baik bagimu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kebangkitan serta mereka menyebut asma Allah dia sebagai suri tauladan cerminan yang sangat baik bukan saja pribadinya, akan tapi juga sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, dan pemimpin umat maupun pemimpin bangsa dan negara. Itulah kiranya beberapa hal yang terus kita pahami dan kita lakukan, terutama pada saat kita dihadapkan pada berbagai macam krisis, lebih-lebih krisis moral yang berkepanjangan dengan mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan mampu memanfaatkan diri kita sebaik-baiknya demi kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sebagai akhir khutbah saya ini, marilah kita renungkan firman Allah. Pada akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya innama ilaikum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi rabbi ahada artinya katakanlah Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan seorang dalam beribadah kepada Tuhan kepada Tuhannya. Mudah-mudahan khutbah yang sekelumit ini bisa manfaat bagi kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.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 وذريتنا قرعة اجعلنا للمتقين ايما اللهم أصلح ديننا الذي اسمك أمرنا واصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل شيء واجعل لنا الموت راحة من كل شر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر